Tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini yaitu tema yang sangat penting, yang sangat urgent bagi kita kaum muslimin, yaitu kita berusaha untuk terus-menerus mempelajari apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dan itu berarti menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Temanya adalah Allah taala tidak pernah ridha dengan kemusyrikannya. Allah Ta'ala tidak pernah ridho dengan kemusyrikan. Kita memahami bahwa orang-orang kafir, ya orang-orang kafir itu terdiri dari dua golongan, ya terdiri dari dua golongan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam uh, surat Al-Bayyinah innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ila akhir ayat ya. amanu eh, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka itu terdiri dari orang-orang ahli kitab yaitu orang-orang yang di dalam mereka beragama bertopang kepada kitab samawi kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada asalnya adalah kitab yang betul-betul turun dari Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Namun kemudian di dalam perkembangannya bahwa tidak ada satupun kitab samawi selain Al-Qur'an yang tetap berada pada keautentikannya. Yang tetap berada pada keorisinalannya tidak ada. Karena memang kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak ada jaminan ya tidak ada jaminan dari Allah berupa penjagaannya sampai dengan hari kiamat berbeda dengan Al-Qur'anul Karim yang memang telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ya inna Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berfirman ini yang menurunkan al-dzikra, menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya hingga datangnya hari kiamat nanti. Nah, maka orang-orang yang kemudian uh, berpedoman kepada kitab-kitab samawi tertentu yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah maka mereka disebut dengan ahli kitab ya disebut dengan ahli kitab meskipun e, kitab yang kemudian mereka jadikan sebagai pegangan itu telah tercampur baur ya dengan tulisan tangan-tangan manusia ya, telah bercampur dengan tulisan tangan manusia yang tidak sepenuhnya kemudian murni merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian mereka tetap dikatakan sebagai ahlu kitab. Bukti bahwa ahli kitab itu masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim Walladhi nafsi biyadih Demi yang jiwaku ada di tangannya yaitu demi Allah Subhanahu wa taala la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamuta walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar ya kata Rasulullah tidaklah mendengar seorang pun dari umatku ini itu maksudnya adalah umatud dakwah yaitu umat yang mereka terkena sasaran dakwah Rasulullah SAW, bukan umatul istijabah bukan umat yang menerima dakwah beliau sehingga mereka menjadi kaum muslimin akan tapi yang dimaksud oleh Rasulullah adalah umat yang mereka terkena seruan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun sering disebut dengan umat dakwah. Maka tidak ada seorang pun dari kalangan umatku ini, bahkan kata beliau baik dia seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani. Ya, dengan kata lain, meskipun mereka telah memeluk satu agama tertentu, agama yang berpedoman kepada kitab samawi tertentu, namun kemudian mereka tidak mau beriman dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka berarti kata Rasulullah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, ini bukti bahwa meskipun mereka uh, hidup di masa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun kalau mereka tetap berpegang teguh kepada kitab kitab mereka mereka disebut dengan ahli kitab. Ini kelompok orang kafir yang pertama. Kemudian eh, golongan yang kedua yang masuk ke dalam kriteria orang kafir adalah wal musyrikin, yaitu orang-orang yang memang mereka di dalam menjalankan keberagamaannya tidak berpedoman dengan kitab samawi tertentu. Kitab Zaburkah, kitab eh, Tauratkah, Injilkah, mereka tidak berpegang pada itu. Namun mereka berpegang pada kitab yang memang murni tulisan manusia. Ya, yang murni tulisan manusia. Nah, ketika orang itu eh, adalah ahli kitab, maka mereka sekaligus juga sebetulnya sudah menjadi orang-orang musyrik. Namun tidak seluruh orang musyrik itu di ahli, ahli kitab tidak, ya tidak boleh kita balik seluruh ahli kitab itu mereka adalah orang-orang musyrik. Ya, itu maksudnya ahli kitab yang hidup pasca diutusnya Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan mereka musyrik? Karena mereka menyembah tiga Tuhan. Ya, mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dua Tuhan yang lainnya. Namun bahwa tidak semua orang musyrik itu ahli kitab. Contohnya apa? Orang Hindu, orang Buddha, maka mereka kafir namun mereka bukan ahli kitab ya, karena mereka tidak berpedoman pada kitab e, samawi tertentu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita perlu menjelaskan hal ini? Ya, kita kaitkan dengan judul itu Allah taala tidak pernah ridho dengan kemusyrikan. Ya, karena orang musyrik itu adalah orang kafir. Ya, orang musyrik itu adalah orang kafir, namun tidak semua orang kafir itu adalah orang musyrik. Eh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya itu surat Az-Zumar ayat yang ke-7, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum." Ya, jika kalian kafir, jika kalian ingkar, maka sesungguhnya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak membutuhkan kalian. Dengan kata lain, kita mau beriman, kita mau kafir itu bukan untuk keberuntungan Allah. Ya, Allah tidak kemudian mendapatkan manfaat dari keimanan kita. Pun juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan maldorot. Ya, Allah tidak akan mendapatkan maldorot dengan kekufuran kita. Nah, terus gimana? Berarti di dalam kita beragama, di dalam kita beriman itu sesungguhnya Ya, keberuntungannya, manfaatnya akan kembali kepada kita. Bukan kembali kepada Allah, sama sekali tidak. Maka seandainya seluruh manusia mau kufur kepada Allah, eh, Allah tetap mulia. Tidak akan sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah. Namun justru yang akan berkurang adalah kemuliaan kita. Sehingga tatkala kita semakin eh, banyak menerjang larangan Allah, maka berarti kita semakin mengurangi kemuliaan kita. Semakin kita menjalankan ketaatan kepada Allah, berarti kita akan semakin menambah uh, kemuliaan kita baik di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Wala yardu li ibadihil kufra dan Allah sesungguhnya tidak ridho, tidak rela kekufuran itu dimiliki oleh seorang hamba. Kenapa? Karena ya, Allah memerintahkan bahwa hamba itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita bahwa Allah memiliki iroda, ya memiliki iroda. Dan iroda Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua Yang pertama yang disebut dengan irodah kauniyah Dan ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi Ya pasti terjadi Eh, yaitu berupa alam dan isinya ya alam dan isinya dan seluruh uh, peristiwa ataupun sesuatu yang ada di muka bumi di alam semesta ini maka itu merupakan iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya iradah kauniyah ini boleh jadi sesuatu yang Allah cintai namun boleh jadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci seperti kekufuran. Seperti adanya kekufuran di muka bumi ini, maka itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala namun ada. Nah, kenapa? Karena itu merupakan irodah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berupa kaun, yang berupa apa yang ada e, di sekitar kita, bahkan apa yang ada pada diri kita. Nah, Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian e, dalam iradah kauniyah ini menciptakan di sana ada orang kafir, bahkan di sana Allah ciptakan iblis dan seterusnya dalam rangka untuk menunjukkan hikmahnya kepada kita. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Baik berupa balasan kebaikan atau balasan keburukan maka semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha bijaksana. Dan Allah ketika memberikan balasan kepada para hambanya sedikit pun tidak berbuat zalim, ya tidak berbuat zalim. Maka e, ketika kita melihat di dunia ini banyak macam-macam, ya mereka akan masing-masing mempertanggungjawabkan dengan amalnya sendiri-sendiri. Ya, jadi irodah kauniyah itu pasti terjadi. Ya, pasti ada. Namanya sejak kaun itu ada. Kemudian yang kedua yang disebut dengan irodah syara'iyah. Ya, al-irodah syara'iyah. Nah, irodah syara'iyah ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berupa syarat Allah, ya, yang berupa syarat Allah. Dan yang namanya syarat Allah itu mungkin e, dilakukan oleh manusia dan mungkin tidak dilakukan oleh manusia. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sedikit pun tidak berbuat dolim kepada diri kita. Ini jadi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah tidak meridhoi kekufuran. Yang mana kita telah jelaskan tadi bahasanya orang yang kafir ataupun kekufuran itu eh, di dalamnya terdiri dari dua komponen. Yaitu komponen yang pertama orang-orang yang mereka adalah ahli kitab dan komponen yang kedua adalah orang-orang yang mereka bukan ahli kitab, yaitu orang yang murni musyrik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kekufuran berarti konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala juga tidak meridhoi tidak rela dengan yang namanya kemusyrikan ya dengan yang namanya kemusyrikan nah ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah sekarang ini e, kita dapati bahwa kaum muslimin memang secara dohir mereka ya tidaklah kemudian keluar dari agama Islam tidaklah murtad namun e, bukan berarti bahwasanya kita kaum muslimin berarti telah selamat ya, dari ancaman Allah berupa neraka Allah. Tidak. Di mana ada orang yang mereka telah bersahadat dan bahkan telah menjalankan beberapa syarat Islam. Namun kalau kemudian ternyata mereka di dalam kehidupan keberagamaannya yang telah mengaku sebagai seorang muslim tidak mengindahkan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala khususnya yang berkaitan dengan masalah kesyirikan. Yang kita tahu bahasanya kesyirikan ini menjadikan sebab seseorang mendapatkan siksa dari Allah kalau syiriknya syirik akbar maka akan abadi di neraka jahanam dan kalau syiriknya syirik kecil namun e, meskipun namanya syirik kecil dia adalah al-kabair dosa besar maka dia masih berada di bawah Eh, kehendak Allah Subhanahu wa taala. syaa'a adabahu wa syaa'a ghafaralahu. Ya kalau Allah mengendaki maka dia akan Allah ampunkan, maafkan. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala mengendaki maka dirinya akan disiksa, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi eh, bahwa temanya tidak ada masalah bagi kita ya. Yaitu Allah Ta'ala tidak pernah ridho dengan kemusyrikan Kenapa? Karena musyrik itu merupakan golongan dari orang-orang kafir Nah sesungguhnya Kalau kita hendak memperhatikan dengan seksama Mengenai tujuan diciptakannya jin dan manusia akan mendapatkan pelajaran besar ya, kita akan mendapatkan pelajaran besar. Apa itu? Yaitu bahwa tugas kita di dunia ini adalah dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya, dan dia adalah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan ya, agar mereka hanya beribadah kepada diriku, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak beribadah kepada yang selainnya. Nah ini sebetulnya ya hakikat tugas kehidupan seorang manusia. Ya, dan bahkan bukan hanya manusia akan tapi juga dari golongan jin yang mereka memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, sehingga pada setiap kurun waktu tertentu maka di sana akan ada rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka atau Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi-nabinya untuk menjalankan syariat Rasul yang telah diutus sebelumnya. Nah. Jadi inilah tugas Nabi, ya, menjalankan, melaksanakan ya, agama yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa kita hanya beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, saja mengharuskan kita semuanya ya, untuk kemudian terus-menerus mengkaji agama ini. Sehingga kita betul-betul akan tahu apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk menerjangnya, untuk melakukannya. Kenapa demikian? Karena sungguh yang namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat luas. Dan meskipun kita telah memulai agama Islam mungkin ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40, 50 dan seterusnya. Ya bukan berarti kemudian uh, ketika kita telah hidup dalam jangka waktu yang sekian lama berarti kita tidak lagi butuh ilmu agama tidak sama sekali tidak bahkan Imam Ahmad bin Hambal sekalipun seorang ulama kaliber internasional ya, dirinya memiliki komitmen bahwa belajar itu akan berhenti manakala dirinya telah membujur kaku ke eh, sebe apa, sebelah utara dengan kata lain ketika sudah membujur kaku meninggal barulah kemudian akan berhenti e, meninggalkan atau akan berhenti dari mencari ilmu agama. Ya, kalau yang seorang imam saja memiliki komitmen yang semacam itu, maka sudah barang tentu seharusnya kita ya, orang-orang ya, yang e, baik dalam ilmu ataupun ibadahnya jauh dari beliau, ya, kita pun harus kemudian ya, berusaha untuk mencari, memahami dan kemudian mengamalkan hal-hal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan Allah, ya. Menyekutukan Allah dengan makhluknya. Nah, padahal tatkala seseorang dirinya telah melakukan kesyirikan dirinya meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada e, manusia agar mereka beribadahnya kepada Allah, dia tinggalkan dan kemudian justru malah mencebur ke dalam kemisrikan. Waliyadu billah maka orang yang demikian ya tidak akan sedikit pun mendapatkan balasan berupa surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada dirimu wahai Muhammad sebagaimana telah diwahyukan kepada para nabi dan rasul sebelummu. Apa itu? Apa itu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan kepada para nabi sebelumnya? Yaitu la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal mumtarin. Yeah. Jadi orang-orang yang mereka ini menyekutukan Allah akan mendapatkan kerugian yang hakiki. Kerugian yang tidak bisa lagi ditebus meskipun dengan menggunakan emas sebesar gunung. Kenapa? Karena pada hari itu sudah tidak ada lagi penyesalan yang berarti. Yang ada hanyalah penyesalan yang sia-sia. Eh, yang penyesalan itu berarti adalah penyesalan pada saat kita mesti di dunia. Kita sesali kesirikan yang telah kita lakukan. Kita sesali eh, kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan. Dan kemudian kita ganti dengan melakukan berbagai macam amal-amal soleh supaya ya mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan bahkan sampai kesirikan sekalipun ketika kita bertaubat mengisinya dengan amalan-amalan soleh maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan seandainya mereka itu melakukan kesirikan maka sungguh akan binasalah akan hancurlah seluruh amal soleh yang telah mereka lakukan. Ya, sungguh bukan merupakan ancaman yang enteng, akan tapi ini merupakan ancaman yang sangat-sangat berat. Yang sudah sepantasnya kita kaum muslimin kemudian ya, tentunya akan berusaha semaksimal mungkin agar tidak sampai kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan sebab yang akan menjadikan sebab amal soleh kita hangus. Amal soleh kita semuanya akan lenyap, tak ada bekasnya sama sekali. Nah, ikhwati wa habati rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang ingin kita ingatkan kepada eh, para pendengar sekalian bahwa agama kita, agama Islam itu memiliki dasar, memiliki usul, fondamen. Apa itu? Yaitu bahwasanya pokok kita beragama adalah yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah menjauhkan diri kita dari melakukan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri kita dari mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Maka kita tidak boleh menyekutukan Allah meskipun mereka adalah seorang malaikat. Bahkan meskipun mereka adalah malaikat Jibril malaikat yang paling mulia dan juga bahwa kita pun tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyepadankan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau kemudian mereka makhluk yang paling mulia di langit dan mereka makhluk yang paling mulia di bumi, tidak boleh kita jadikan sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang di bawahnya? Maka bagaimana juga pula ya, perbuatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka bahkan menyembah para dukun, ya, para apa namanya makhluk halus, demit dan yang lainnya. Tentunya ini adalah satu perkara yang harus kita jauhkan dari diri kita sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena akan menjadikan sebab hangusnya, ya, hilangnya amal soleh yang kita lakukan. Kemudian hal yang kedua yang ingin kita ingatkan kepada kita semuanya bahwa Eh, keikhlasan pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala khususnya adalah dalam masalah tauhid uluhiyah yang memang itulah yang menjadikan sebab ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan sekian banyak kitabnya itu supaya Ya. supaya kita yang hidup pasca diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut ya, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya khususnya adalah yang berkaitan dengan masalah uh, kemaksiatan yang paling besar yaitu berupa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka e, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu di antara dua syarat amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu amal soleh yang kita lakukan Dohirnya sudah sesuai dengan Yang dicontohkan oleh Rasulullah Namun kalau hati kita tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Maka sia-sia Demikian juga seorang memiliki hati Yang Masya Allah ikhlas luar biasa Namun kalau di dalam melakukannya tidak me mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun juga sia-sia. Maka mutlak supaya amal soleh yang kita lakukan itu betul-betul soleh di hadapan Allah bukan hanya di dalam pandangan manusia maka kita harus mensolehkan juga hati kita ya mensolehkan hati kita ya. maka bahwa e, eh, mentohidkan Allah dalam amal-amal soleh kita lakukan itu ibarat ya wudu ataupun bertoharoh pada saat kita hendak melakukan sholat ya pada saat kita hendak melakukan sholat tanpa wudu maka sholat yang dilakukan sebagus apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala niatnya sudah seikhlas apapun, amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam melakukannya tidak meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayatnya itu senantiasa menggandengkan ya, menggandengkan perintah untuk beribadah kepadanya dan diiringi dengan kemudian ya, agar kita mentauhidkan Allah di dalam kita beribadah kepada Allah bukan sekedar hanya ibadah ya bukan sekedar sing penting ibadah akan tapi di dalam kita menjalankan ibadah itu harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Ya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian semuanya Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah oleh kalian ya kesyirikan. Itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dalam surat uh, Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ila akhir ayat. Dan tiadalah mereka itu diperintah kecuali agar mereka itu semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tatkala seorang di dalam menjalankan ibadah itu ya ibadahnya kepada Allah namun juga diberikan kepada uh, makhluk ya, makhluknya Allah maka Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan berlepas diri kepada orang yang melakukan hal semacam itu. Nah oleh karenanya ini merupakan peringatan bagi kita semuanya ya, Ikhwati wa akhwati Rahimani wa rahimakumullah Agar di dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Di dalamnya senantiasa ya, Ada unsur mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Jangan sampai kemudian kita Menduakan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kita melakukan ibadah Nah, maka dengan uh, kriteria ataupun penjelasan yang telah kita sampaikan tadi, tahulah kita bahwa ya, satu hal yang sangat ironi dan sangat disayangkan tatkala kita melihat ada orang yang begitu rajin menjalankan sholat jamaah ke masjid. Sholat-sholat sunnah pun senantiasa dia lakukan. Ya. Puasa sunnah pun dia juga melakukannya. Namun kalau kemudian ternyata dirinya melakukan e, dosa-dosa yang e, prinsipil seperti e, berbuat keburukan kepada tetangganya ya, ataupun melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya ya, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya ini akan menjadikan sebab ini akan menjadikan sebab kemudian kita menodai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena begitu pentingnya masalah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Itu surat An-Nahl ayat ke-36. Ya, begitu pentingnya masalah tauhid ini sehingga uh, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasulnya ke muka bumi dan sekian banyak para kitabnya itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk membimbing manusia agar mereka ya semata-mata mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mendua di dalam melakukan ibadah. Ya hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak uh, kemudian sholat akan tapi niatnya ya, untuk Mbah X misalnya ataupun untuk e yang eh, Y misalnya tidak boleh. Hanya kita boleh persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah Marilah senantiasa kita kemudian terus menggali dan mengkaji ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW yang uh, ini adalah merupakan warisan untuk kita. Maka semakin seseorang itu banyak di dalam mengambil ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW berarti hakikatnya dirinya semakin banyak pula mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW Namun sebaliknya tatkala kita kemudian uh, memperbanyak melakukan kemaksiatan kepada Allah apalagi mensekutukannya dengan suatu apapun ya, berarti kita telah menodai tauhid kita. Telah menodai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah menodai ya tugas para Rasul alaihi wassalam yang mereka diutus ke muka bumi dalam rangka untuk memperingatkan umatnya U'budullah wajtanibut tauhid. Ya sembahlah oleh kalian semuanya Allah Subhanahu wa taala dan kemudian jauhilah oleh kalian tauhid yaitu sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka disembah dan mereka ridho ya mereka ridho dengan penyembahan yang dilakukan oleh manusia. Adapun kalau kemudian manusia itu disembah-sembah diagungkan ya oleh manusia yang lainnya namun tidak menerima hal itu semuanya, ya, maka berarti orang tadi tidaklah bisa kita masukkan ke dalam golongan orang-orang yang uh, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa rahimani wa Itulah beberapa hal yang uh, perlu kita sampaikan kepada kita semuanya bahwa sekali lagi misi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya ke, ke muka bumi itu dalam rangka untuk menyeru umatnya ubudullah wajtanibut tagut. Sembahlah oleh kalian semuanya Allah dan jauhilah oleh kalian tagut. Ya, tatkala seseorang sudah menyembah Allah namun tidak menjauhi tagut, berarti dirinya telah menodai kesucian di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal, ya. Namun di antara mentauhidkan Allah yang paling-paling penting adalah mentauhidkan Allah dalam masalah peribadatan yang ini masuk ke dalam persaksian kita asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ya. Demikian eh, banyak salah kurangnya mohon maaf dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu minkum wasallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, para pendengar radio Muslim dimanapun antum berada, telah kita simak bersama sebuah kajian dari bahasan Buddha Buletin Autohid yang terbit di kota Yogyakarta yang mana para malam hari ini mengupas tentang Allah Ta'ala tidak pernah ridho dengan kemusyrikan yang ditulis oleh Dr. Muhammad Saifuddin Hakim MSC Hafidhullah Ta'ala dan sekarang ada waktu 15 menit untuk kita sesi tanya jawab bagi para ikhwah yang ingin bertanya seputar materi kesyirikan silahkan melayangkan SMS pertanyaan di 082327275333 Dan sudah ada tiga pertanyaan yang masuk yang sesuai tema dan satu di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah di Uni Emirat Arab. Ustadz, saya sudah hidup puluhan tahun dengan ibu. Beliau senang berbuat syirik dan kesyirikannya nampak. Perbuatan syirik itu yang membuat saya sering konflik dengan beliau. Tapi saya tetap cinta beliau karena beliau adalah orang tua saya. Saya sudah menasihati semampu saya namun tidak bisa. Dan ibu sering marah karena saya nasihati. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Barakallahu fikum. Hmm, baik. fikum barakallah. Jazakumullah khairan atas uh, pertanyaan antum yang Masya Allah ya di Emirat Arab. Uh, apa yang antum lakukan sebetulnya sudah benar ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang pengajaran Luqmanul Hakim kepada putranya ya agar putranya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pesan yang beliau sampaikan yaitu bahwa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa apabila kedua orang tua kalian bersungguh-sungguh mengajak kalian untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak mengetahui tentang ilmunya, maka fala tuti'huma kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kemudian diikuti, tidak usah di taati. Namun pesan Allah yang satunya lagi kita harus ingat uh, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Akan tapi tetaplah engkau pergauli mereka ya, di dunia ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, satu hal yang tadi saya tangkap dari pertanyaan yang Anda sampaikan bahwa Anda sudah mengeklaim saya tidak bisa. Tidak bisa memberikan nasihat kepada orang tua. Jangan kemudian kita berburu-buru mengatakan tidak bisa. Tetaplah Anda bersabar. Sembari memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa memberikan nasihat kepada orang tua Anda. Ya. Bermunajat kepada Allah dan mungkin satu hal yang bisa Anda lakukan mengurangi intensitas e, di dalam perdebatan dan lebih banyak memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk ibu Anda. Ya, lebih banyak kemudian memohonkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibu Anda, mudah-mudahan kemudian menerima uh, agama yang benar dan meninggalkan kesyirikan. Karena bagaimanapun juga yang namanya orang tua itu terkadang ya, terkadang mereka lebih menonjolkan sisi egonya karena sebagai seorang tua dirinya masih merasa bahwasanya yang namanya anak meskipun mereka jauh lebih pandai, jauh lebih soleh, jauh lebih bertakwa kepada Allah, namun dia masih anggap dia adalah anaknya. Dalam tanda kutip maksudnya merendahkannya ya, dia adalah anakku. Ya, seperti itu. Nah, oleh karenanya ketika orang sebagian daripada orang tua itu eh, pikirannya, pola pikirnya bertolak belakang dari hal semacam ini, ah ini kan masih anakku. Ya, masih pandai aku, masih hebat aku dan seterusnya, maka kalaupun kemudian kita mengajak berdiskusi biasanya manfaatnya kurang besar, kurang banyak. Kenapa? Karena mereka sudah membentengi diri dengan saya kan orang tuamu. Ya. Maka dalam kondisi semacam ini hendaknya memperbanyak memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk mereka. Berbeda kalau kemudian orang tuanya sudah Eh, memiliki pola pikir yang lain, senang berdiskusi, oke okay, ketika itu maka diskusi tentunya yang lebih baik. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum yang tadi telah dibahas oleh Al Ustaz yang disampaikan oleh hamba Allah di Uni Emirat Arab. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari sahabat Nelly, Ustaz bisa dijelaskan tentang hadis memepet orang kafir jika berpapasan. Apakah itu tidak menzolimi orang kafir tersebut? Barakallahu fikum. Baik. Yang pertama bah kita harus perhatikan kita hidup di mana. Ya, kita hidup di mana. Ketika kita hidup bukan di negara yang menjadikan syarat Islam sebagai e, peraturannya, sebagai hukumnya, maka tentunya kita tidak bisa mengamalkan hal tersebut. Dan yang kedua yang dimaksud dengan kita uh, eh, memepet sebetulnya bukan kemudian kita misalnya kita berada di satu uh, sisi tertentu di sisi kanan misalnya kemudian kita beralih ke sisi kiri dalam rangka untuk mepet mereka bukan bukan seperti itu akan tapi maksudnya adalah tatkala kita memang sudah berada di jalan tertentu di misalnya di tengah ketika berpapasan dengan mereka jangan kemudian uh, mengalah dalam rangka untuk memperlihatkan izah kita ya, untuk memperlihatkan izah kaum muslimin karena memang Islam ini adalah Izzah itu milik Allah, milik nabinya dan milik orang-orang yang beriman. Maka kita tidak boleh kemudian merendahkan izah kita. Eh, dan oleh karenanya kita tidak boleh kemudian kayak tadi memepet dalam tanda kutip tadi kita berpindah haluan dari sebelah kanan ke sebelah kiri dalam rangka untuk memepet yang kemudian malah mendolimi dirinya maka tidak boleh ya. Berbuat dolim maka tidak boleh. Wallahu taala alam. Saya barakallahu fikum atas pertanyaan yang dilayangkan oleh sahabat Nelly. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. fikum. Jika di sebelah rumah kita adalah tetangga kafir yang jelas dan nafak kekafirannya, apakah boleh kita memberikan hadiah seperti contoh misalkan saya memiliki makanan yang berlebih atau kita mendahulukan sahabat yang dua rumah di samping kita? Ya, baik. Wa Warahmatullahi barakallah. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bisa Anda buka uh, kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di sana disampaikan banyak sekali hadis baik hadis yang berupa kaul beliau, ya, ucapan beliau atau yang berupa contoh beliau. Di antara ucapan beliau di antaranya adalah eh, la yazalu ausini jibrilu biljar atau kama suatu wasallam. Senantiasa Jibril itu terus menerus memberikan wasiat kepada diriku tentang tetangga, ya tentang tetangga. Hatta donantu ya sayuarisu sampai-sampai saya berprasangka bahwasanya yang namanya tetangga itu akan mewarisi tetangganya yang lainnya. Ya, karena begitu seringnya malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Rasulullah eh, agar berbuat baik kepada tetangga ya agar berbuat baik kepada tetangga. Nah, ketika konteksnya adalah kayak tadi ya, misalnya kita memiliki tetangga non muslim. Kemudian memiliki tetangga yang lain tetangga yang muslim. Maka dalam masalah memberikan hadiah, ini yang pertama memberikan hadiah memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan bahkan juga ditiru oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Masalah memberikan hadiah biasa Rasul memberikan eh, saling memberikan hadiah kepada mereka. Rasulullah menerima dari mereka dan mereka pun juga menerima dari Rasulullah SAW termasuk diantaranya dalam masalah makanan. Maka dalam memberikan eh, dalam masalah memberikan makanan seperti itu kata Rasulullah berikanlah kepada orang yang paling dekat terlebih dahulu pintunya dengan anda. Ya, berikanlah kepada orang yang pintunya terdekat dengan anda. Kenapa? Karena orang yang pintunya terdekat dengan Eh, Anda itu merekalah yang paling banyak mengetahui tentang hal ehwal keluarga Anda. Ya, maka dahulukanlah mereka. Ya wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan terakhir yang ada di luar tema, boleh ditanyakan tidak Ustaz? Uh, eh, Falyatafadhal seandainya bisa kita jawab, maka Insya Allah kita jawab. Dari sahabat Zulfa, seorang akhwat yang ada di kota Yogyakarta bertanya tentang dakwah salafiyah dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang katanya berdakwah harus sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengetahui sebuah dalil dari perkara ini dan itu? Apakah orang tersebut tidak dibebani untuk berdakwah Ustadz Barakallahu Fikum? Taib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda seingat saya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ataupun salah satu dari keduanya beliau mengatakan beliwu anni walau ayah ya beliwu anni walau ayah maka sampaikanlah apa yang datang dari diriku meskipun satu ayat ya. maka apa yang kita telah ketahui dari ayat Al-Qur'an meskipun satu ayat eh, setelah kita mengkajinya mendengarkan penjelasannya kita sampaikan kepada orang lain Demikian juga tatkala kita telah mengetahui satu hadis dari Rasulullah SAW, maka kita sampaikan pula kepada saudara kita yang lainnya. Dan kalau kemudian memang kita tidak mengetahui tentang dalil baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah, maka tidak usahlah kemudian kita katakan ini dari Al-Quran dan ini dari Sunnah. Namun bisa Anda katakan dengan bahasa yang lain. Ya, ini menurut hemat saya misalnya ataupun ini menurut pandangan saya kok sepertinya yang baik itu adalah demikian dan demikian. Ya lebih-lebih lagi dalam masalah yang sifatnya keduniaan. Namun dalam masalah yang sifatnya keagamaan maka mutlak ya, mutlak kita harus berdalil. Sehingga tatkala kita memang tidak mengetahui dalil maka tidak usah kemudian kita sampaikan. Ya, kita kenal salah seorang uh, imam besar dari imam yang empat yaitu dia adalah Imam Malik bin Anas Rahimahullah taala. Yang suatu saat beliau ini kedatangan tamu dan tamunya bukan tamu yang dekat, ya, adalah tamu yang datang dari Andalusia, dari uh, daerah di Spanyol. Mereka membawa pertanyaan yang tidak sedikit, 40-an pertanyaan lebih namun ketika Imam Malik ini ditanya oleh mereka ya, lebih banyak mengatakan wallahu taala alam, wallahu taala ma'dri. Allah yang Maha tahu dan saya tidak mengetahuinya. Sampai kemudian yang bertanya ini pun sedikit merasa jengkel. Wahai imam, katanya Anda adalah seorang imam yang begini dan begitu yang terkenal seluruh dunia. Tapi mengapa Anda tidak mau menjawab ya, pertanyaan-pertanyaan ya, saya lemparkan? Maka Imam Malik malah ganti mengatakan, silahkan anda sampaikan kepada penduduk anda bahwa Imam Malik itu adalah bodoh. Tidak bisa apa-apa. Ya. Itulah satu contoh yang sangat mulia yang diberikan oleh salah seorang imam besar yang merupakan satu di antara imam yang empat bahwa tatkala kita memang tidak mengetahui maka tidak usah merasa malu untuk mengatakan wallahu alam Allah yang Maha tahu Eh, dan aku tidak mengetahuinya. Ya Allah taala. Lantas bagaimana saat untuk e, menyikapi hal tersebut? Apakah seorang muslim yang tidak tahu dalil diwajibkan untuk menuntut ilmu? Barakallahu fikum. Taib. Jelas bahwa kita kaum muslimin entah yang sudah berilmu ataupun yang sudah berilmu, maka kita terkena perintah Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah ya fa'lam annahu la ilaha illallah carilah ilmu bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala demikian juga kita uh, terkena seruan Rasulullah SAW ya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ya bahwasanya mencari ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap orang muslim. Maka tatkala kita sudah berkomitmen untuk menjadi seorang muslim, berarti kita terkena dua e, perintah tadi, baik dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah SAW agar kita terus menjadi ilmu. Ya. Bahkan kita kenal juga salah seorang dari imam yang empat, yaitu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala tatkala beliau ditanya oleh salah seorang muridnya ya, wahai imam Anda adalah seorang imam namun Anda kemana-mana masih terus bersemangat untuk mencatat ilmu sampai kapan Anda ingin mencari ilmu maka kemudian Imam Ahmad bin Ambal bahwa beliau menjawab aku ingin mencari ilmu sampai ketika aku sudah masuk ke liang lahat ya, sampai aku masuk ke liang lahat Artinya ketika aku sudah mati berarti ketika itulah aku berhenti untuk mencari ilmu. Ya. Oleh karenanya bagi kita lebih-lebih bagi kita yang memang sangat minim ilmu yang kita miliki, ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak rajin mencari ilmu. Ya wallahu taala alam. Barakallahu demikian tadi tentang tanya jawab yang disampaikan oleh Ustadz bagi para penanya kami ucapkan jazakumullahu Heron dan mungkin sedikit satu menit atau dua menit kesimpulan dari Al Ustadz sekaligus penutupan di mana membahas atau menyimpulkan kajian di malam hari ini falyatafadhal masykurah. Baik. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, zat yang maha agung, zat yang telah menciptakan kita semuanya. Ya. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita kemudian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kalian dan juga zat yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah kita boleh jadi e, ketika diberikan sesuatu oleh orang lain sehingga kita pun merasa berhutang jasa kepada mereka padahal itu tidak seberapa dan kita tahu bahasanya jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita teramat sangat besar dan tidak mungkin untuk kita hitung, tidak mungkin untuk kita jumlah, tidak mungkin untuk kita eh, apa namanya kumpulkan kita jelaskan satu persatu, maka tentunya dia adalah zat yang lebih layak bagi kita semuanya untuk kemudian berbalas budi kepada Allah Subhanahu wa taala berupa apa itu berupa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya dan menjauhkan diri kita dari berbagai macam uh, kemaksiatan, kedoliman dan di antara kemaksiatan dan kedoliman yang terbesar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun hatta dengan makhluk yang paling dekat kepada Allah maka tidak boleh kemudian kita e, menyekutukannya sampai kemudian kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita pun akan dicabut dalam keadaan husnul khatimah wallahu taala alam